Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid. Syarah Kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن bin Hasan rahimahullah kita sampai pada potongan hadis wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haq mansurah la yadhurruhum man khadalahum dan akan tetap ada selalu sekelompok dari umatku ini berada di atas hak mansurah mereka mendapatkan nusrah pertolongan dari Allah sehingga tidak memadorotkan mereka man khadalahum orang-orang yang mengabaikan mereka yang tidak memberikan pembelaan kepada mereka. Qala rahimahullah qala Yazid ibn Harun wa Ahmad ibn Hanbal kata Imam Yazid bin Harun dan Imam Ahmad bin Hanbal illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum jika mereka bukan ahlul hadis maka aku tidak tahu lagi siapa mereka artinya kelompok yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini selalu di atas hak mendapat nusrah, pembelaan, pertolongan dari Allah, mereka adalah ashabul hadis. Orang-orang yang berjalan dengan tuntunan hadis yang berakidah sebagaimana akidahnya ulama hadis yang terdepan dari mereka adalah para sahabat Rasul Sallam, kemudian tabiin, kemudian atba' tabiin dan a'immah yang setelah mereka. Ahmad ibnu Hambal, Yazid bin Harun, Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, ibnu Shihab al-Zuhri, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Yang seperti mereka ahlul hadis berakidah seperti akidah mereka. Merekalah di atas hak mansurah selalu mendapat pertolongan dari Allah Qala Ibnu Mubarak wa Ali al Madini guru Bukhari wa Ahmad Ibn Sinan Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan digelari Wal Bukhari juga Imam Bukhari wa dan banyak selain mereka mengatakan innahum ahlul hadis. Mereka adalah ulama-ulama hadis. Disebut demikian karena akidah mereka satu. Disebut demikian karena tidak ada perselisihan di antara mereka. Disebut demikian karena sumber mereka jelas Quran, Sunnah, dan para sahabat Rasulnya. Wa Ani bin al-Madini di riwayat lain dari Ali bin al-Madini riwayah humul Arab. Mereka adalah orang-orang Arab sekelompok dari umat ini yang Rasul sebutkan mansurah wastadalla bi riwayati man rawahum ahlul gharb Beliau berpegangan dengan lafaz riwayat ini ahlul gharb wa fassara al-gharb bidalwil azimah li'anna al-arab humul ladina yastaqun biha disebut demikian gharb maknanya gayung yang besar atau ember yang besar. Disebut demikian karena orang Arablah yang terbiasa menggunakan ember besar ini untuk mengambil atau menyimpan air mereka dulu. Di zaman dulu mereka menyimpan air atau mengambil air dengan semacam ember yang besar. Maka mereka adalah Arab seperti kata Ali bin Madini dalam riwayat yang kedua. Qala Nawawi kata Nawawi yajuz antakuna taifa jama'atan muta'addida min anwa'il mu'minin bisa jadi kata Nawawi ta'ifah mansurah ini kelompok yang banyak artinya kelompok banyak bermacam-macam keahlian atau spesialisasi mereka. Min anwa'il mu'minin. Ma baina syuja wa basir bil harb. Ada di antara mereka yang spesialis perang. Artinya ngerti, pandai strategi perang karena perang harus butuh strategi. Enggak sporadis dan ngawur, teratur kapan menyerang, dari mana menyerang, sayap kanan, sayap kiri dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Wa faqihin wa muhaddithin wa mufassir. Ada di antara mereka yang muhaddith, ulama hadis. Ada yang mufassir, ulama tafsir. Ada yang faqih, ulama fiqih, fuqaha wa qaimun bil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ada juga yang menjalankan amar ma'ruf, nahi mungkar, wa zahid wa 'abid, ada yang ahli zuhud, ahli ibadah, macam-macam. Yang jelas walaupun keahlian mereka bermacam-macam tetapi dalam beragama, dalam iktiqat dalam usuluddin, dalam pokok dasar agama ini akidah mereka akidah ahlul hadith. Kembali seperti akidahnya ahlul hadith, Naam fukoha mereka. Tapi dalam fikhul akbar dalam pembahasan akidah mereka kembali kepada ulama hadith, merujuk Ahmad bin Hambal, Bukhari tadi, tabi'in, adba' tabi'in, sahabat. Begitu pula yang Mufasir, Ibnu Jarir Tabari mufassir. Tetapi beliau juga ulama hadis dan tahu akidah para ulama hadis. Sehingga beliau pun punya kitab aslu sunnah atau usul sunnah menukil dari para ulama hadis akidah mereka Ibnu Katsir juga mufassir tapi akidahnya akidah ulama hadis wahakadha wala yalzam ayyakunu mujtami'in fi baladin wahid tidak harus mereka bersatu dalam satu negeri saja. Nggak harus, kata Nawawi. Bisa jadi terpencar-pencar yang ini di Syam, yang satunya di Madinah, yang lainnya mungkin di Mesir, yang satunya mungkin di mana. Nggak harus Ta'ifah Mansurah harus di satu negeri, satu tempat, tidak. Bal yajuz istima'uhum fi qatrin wahid iqtirafuhum fi aqtaril ard. Bisa jadi kumpul di satu negeri suatu ketika kuat negeri itu menjadi negara ahlu sunnah, negara yang berdasarkan madhab ahlul hadith. bisa jadi mereka terpisah-pisah di negeri-negeri yang berbeda-beda. Tapi akidahnya sama. Wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahid wa ayyakunu fi ba'd duna ba'd minhu. Bisa jadi pula mereka menyatu dalam satu negeri atau ada di suatu negeri tidak ada di negeri yang lain. Terpisah. Intinya Nawawi ingin menjelaskan nggak harus tidak menjadi syarat yang namanya Ta'ifah Mansurah harus kumpul nyatu di satu negeri kalau enggak maka bukan Ta'ifah Mansurah tidak harus oleh karena itu Imam Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah tanya kepada bapaknya sekaligus juga tanya kepada Imam Abu Zur'ah Razi. Karena keduanya Abu Hatim ayah beliau dan Abu Zur'ah tawaf keliling dunia untuk tolabul ilm ke Mesir, ke Syam, ke Medina, Mekah, Khurasan, Rusia sana. Mawara'an Nahar, Irak, Roy itu sendiri, sekarang Iran, Teheran. Nah, keliling dunia. Dan berjauhan ini bayangkan Rusia satu, satu di Mesir, Mekah, Medina, satunya Syam, Palestina, Syria, wilayah sana. Nah, berjauhan. Mereka keliling dua orang ini ke alim yang satu, ke alim yang berikutnya di negeri-negeri tersebut. Karena ulama sudah terpencar-pencar sana di sini. Maka ditanya oleh Ibn Abi Hatim, apa yang kalian dapati, yang sempat kalian temui? Kalian berdua. Karena menemui para ulama di negeri-negeri itu yang berjauhan. Apa sih akidah mereka? Bagaimana usuluddin mereka? Maka dijawab. Kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah yang kami dapati yang kami ketahui dari para ulama yang masih kita jumpai di negeri-negeri tadi bahwa mereka meyakini bahwa satu iman adalah keyakinan ucapan dengan lisan amalan dengan tubuh mereka yakini iman itu bisa bertambah bisa berkurang mereka yakini bahwa ini ini ini disebutkan kemudian akidahnya sama yang di Mesir sama dengan yang di Khurasan yang di Khurasan sama dengan yang di Irak, sama dengan yang Medina Mekah, sama dengan yang di Syam, wahakata. Tidak ada beda. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah ijma' ahlul hadis hujjah menjadi hujjah tidak demikian dengan kesepakatan fukaha arba'ah madahib. Kalaupun mereka sepakat, belum tentu itu menjadi hujah. Masih ada fukaha lain yang berselisih, menyalahi mereka. Beda dengan ulama hadis. Ketika mereka sudah sepakat tentang sesuatu, maka itu hujah. Karena mereka ta'ifah mansura, firqatun najiyah. Wa yajuz ikhla'ul ardi min ba'dihim awalan fa awalan ila an la yabqa illa firqatun wahida bi baladin wahid. Bisa jadi di suatu negeri kosong dari mereka, nggak ada Mungkin karena diperangi mereka ini dibenci karena akidahnya, akidah salaf, wahabi dan semisalnya. Dimusuhi, mungkin diusir, mungkin dibunuh. Setelah lalu dalam beberapa masa dibunuh para ulama-ulama hadis sehingga hampa negeri itu dari Taifah Mansura ini. Bisa jadi. Di suatu daerah, di suatu saat tertentu. Sampai kemudian hanya tersisa satu kelompok yang berada di satu negeri saja yang Allah selamatkan tetap ada. Tidak mungkin musnah sama sekali. Di muka bumi tidak tersisa satupun dari mereka itu tidak mungkin. Pasti tetap ada. Mongol, bala tentara Tatar yang begitu bengis, kejam, menyapu bersih negeri-negeri Islam, ber awal dari Baghdad, kemudian Samarkand dan ke negeri-negeri yang lain, ribuan kaum muslimin terbantai dan terbunuh oleh kekejaman Genghis Khan dan bala tentaranya. Nah, itu pun tidak menghabiskan sama sekali kaum muslimin. Masih tersisa. Dan yang Allah beri kemampuan, Allah beri kekuatan, dan Allah beri taufik untuk memerangi Tatar dan mengusir mereka dari negeri kaum muslimin adalah ahlu sunnah ulama hadith yang dikenal dalam tarikh dengan julukan Salajiqah, Seljuk. Nah. Fa'idhan Fa'idang qaradu ja'a amrullah. Kalau sudah habis sama sekali di muka bumi nggak ada lagi yang bermadhab seperti ahlul hadis tidak ada lagi yang akidahnya seperti akidah ahlul hadis. Ja'a amrullah. Saat itu datang ketetapan Allah, yakni kiamat. Hancur sudah bumi. Ketika mereka sudah nggak ada. Makanya penting keberadaan mereka. Makanya kemudian dinukilkan oleh para ulama seperti apa akidah mereka, usuluddin mereka, keyakinan mereka, bagaimana manhaj mereka dinukilkan. as antum tahu menukilkan sampai kitabnya pun beliau kasih nama Aqidatus Salaf Ashabil Hadith ini akidahnya salaf para ulama hadis. Sebutkan bahwa Allah begini, begini, begini, begini, begini. Ini keyakinan mereka. Itu pula yang dinukilkan oleh Imam Baghawi dan imam Al-Lalikai, Ibnu Battah. Ibnu Battah dalam Ibana, Sughra dan Kubra Al-Sabah Imam Al-Marwazi juga menukilkan dari mereka Imam Al-Asbahani juga menukilkan banyak dengan sanat bahkan begini akidahnya Ahmad bin Hambal, Bukhari, Sufyan Thauri, Ibnu Syihab, Ibnu Sirin, Hasan Basri fulan fulan dengan sanatnya dibawakan sehingga umat tahu dan tenang meyakini keyakinan ini karena ini keyakinannya Sufyan keyakinannya Ibnu Sirin keyakinannya para tabi'in para sahabat dengan sanat semuanya makanya para masyaikh kita para ulama selalu menyebutkan bainana wa bainal qaum kutubus sunnah antara kita dengan mereka yang memusuhi dakwah ini yang menuduh dakwah ini ekstrim keras eh, kaku dan lain sebagainya antara kita dengan mereka kitab-kitab aima ini. Dan itu ternukilkan dengan sanad sebagaimana hadis bahwa kita tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Yang kita yakini ini, yang kita amalkan ini, sikap kita, perbuatan kita ini adalah bercermin meniru para imam sebelum kita. Ini buktinya kitab-kitabnya. Alalika nukilkan, Ibnu Battah nukilkan, Ajuri dalam syariah menukilkan fulan, fulan, fulan. Dengan sanatnya bahwa ini adalah sama. Ini pernyataan Sufyan, ini pernyataan Ibnu Sirin, demikian akidahnya Auza'i, demikian fulan, fulan. Kalian mau menyalahkan mereka? Justru kalian yang mengingkari, menuduh, menolak, siapa yang kalian tiru? Hat tunjukkan. Imam dan ulama siapa yang kalian jadikan toladan dan di kitab mana? Kita punya sanat, kita punya pegangan kitab ini. Kalau kita salah, menyimpang dan keluar dari kitab yang disebutkan dari para aimah, kita siap rujuk. Kita siap tinggalkan. Tunjukkan bahwa imam fulan mengingkari sikap keras kepada ahlul bid'ah misalnya. Bahwa alim fulan dari tabi'in bercengkerama, akrab mesra dengan ahlul ahwa. Tunjukkan, kita siap rujuk. Asal ada hujahnya kitab ini menjadi hujjah antara kita dengan mereka dan tidak akan mereka bisa tunjukkan sampai kapanpun karena mereka alal batil nah, makanya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa afa seorang alim, seorang imam ketika beliau ditanya, memangnya akidah kalian yang kalian yakini ini kalian dakwahkan, kalian ajarkan siang malam, kalian tegakkan wala wal barok di atasnya. Kalian yakin itu benar. Kalian yakin itu adalah hak. Maka beliau jawab, wallahi wabillahi watallahi sumpah berlapis demi Allah semua maknanya sih Tapi dalam bahasa Arab sumpah itu bisa dengan waw bisa dengan ba bisa dengan ta wallahi billahi tallahi tiga kali biar bersumpah naam ma'anal haq iya bersama kita al haq kita yakin karena ada sandarannya, ada kitabnya. Ternukilkan dengan sanat ke umat ini. Seperti tadi bahkan, nggak ada yang baru. Abu Ibnu Abi Hatim tanya ke ayahnya, ke Abu Zur'a yang keliling dunia. Imam mana di negeri mana yang menyalahi mereka? Nggak ada. Dari imam-imam ahlu sunnah yang ada. Yang menjadi panutan bagi umat ini imam besar yang menjadi yang tersohor yang menjadi rujukan umat ini seperti Ahmad ibnu Hambal, Laith ibnu Abi Sa'ad, Malik, Syafi'i, Bukhari, fulan fulan. Tunjukkan satu saja yang menyalahi akidah ini bahwa Allah di atas arsh istiwa di atas arsnya di atas langit sana tidak di mana-mana imam siapa yang menyalahi ini tunjukkan satu saja dengan sanatnya di kitab mana Hat tunjukkan. Kita siap rujuk, kita tinggalkan akidah ini. Kalau ternyata salah menyalai a'immah. Para ulama hadis seperti yang Bukhari, Ibnul Mubarak, Ahmad, Ibn Hambal dan yang lain sebutkan. nggak ada. Mereka satu, sepakat, satu kata dalam akidah nggak ada khilaf di antara mereka. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain. Asyaira, Maturidiyah, Mu'tazila, Jahmiyah, dan yang lain-lainnya. Bercerai-berai, nggak karuan. Satu dengan yang lain beda akidahnya, beda keyakinannya. Jangankan satu kelompok dengan kelompok yang lain satu madhab, satu ta'ifah atau satu firqah di antara mereka sendiri terjadi perselisihan sengit. Dalam Mu'tazilah ada dua madrasah besar terutama madrasahnya Abu Ali Al-Jubba'i dengan madrasahnya eh, Abu Umar atau siapa saya lupa namanya yang dikenal eh, Jubai Abu Ali. Sama-sama Mu'tazila mereka, tokoh Mu'tazila, Tapi begitu sengitnya masing-masing mempertahankan akidah dan keyakinannya. Yang ini mengkafirkan yang itu, yang ini mengkafirkan yang itu. Nah. Khawarij, hadith wala haraj. Gak usah jauh-jauh yang dulu ibadiyah, Azariqa dan yang lain-lainnya belakangan. Antum tahu ada Dawaish, ISIS, ada Jabhatun Nusra, sama-sama Khawarij. Sama Khawarijnya mengkafirkan semua orang yang tidak sama mereka, mengkafirkan pemerintah, togut sama, cuman beda aliran, beda bayat, beda amirnya. Jabhatun Nusra dengan ISIS Daesh. Ini Daesh mengkafirkan Nusra. Nusra pun nggak mau kalah mengkafirkan Daesh. Dan perang besar-besaran di antara mereka. Saling membunuh. Bahkan di-upload oleh mereka. Semua orang bisa melihat. Bagaimana mereka katakan bahwa sama-sama yang ISIS mengatakan kepada yang Nusro, kalian bagi kami musuh utama, memerangi kalian lebih utama daripada memerangi Bashar Assad, Presiden Syria. Ya. Sama, Nusra pun demikian, bagi kami kalian adalah munafik, murtad dari Islam, memerangi kalian lebih afdol daripada Bashar Assad. Padahal niat ke sana mau memerangi Bashar Assad katanya. Ternyata di antara mereka sendiri pengis dan begitu tajam permusuhan. Wah kata, selalu demikian. Kelompok manapun tidak akan bisa disatukan. Tidak sebagaimana ahlul hadis satu akidah mereka dengan jarak yang begitu jauh. Rusia ke Medina Mekah ke Mesir. Ya ke Baghdad, Irak, ke Teheran, ke sana kemari sama akidah mereka. Jarak berjauhan, waktu pun berjauhan. Yang ini di zaman sahabat itu tabiin, ini adba tabiin, ini di zaman sekian, zaman sekian. Sampai abad belakangan, abad ke-15 sekarang. Tidak ada beda. Akidahnya bin Bas, akidahnya Uthaymin, Albani, Fauzan, sama. Ya yang dinukilkan dari Syekhul Islam. Syekhul Islam menukil dari Abdul Wahab. telah menukil dari Syekhul Islam. Syekhul Islam dari Ahmad bin Hanbal, Ibnul Qayyim, Zahabi, Fulan, Fulan, Aima. Itulah ahlul hadith. Allah jaga. Makanya mereka sampai kata Imam Ahmad kalau bukan ahlul hadith aku nggak tahu lagi siapa mereka. Mereka adalah ahlul hadis. Terjaga dan terbukti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Kamu dengar kajian, kamu belajar apa yang disampaikan oleh Aima bin Bas, Albani sama dengan yang disampaikan Ibnu Abdul Wahab sama dengan yang disampaikan Syekhul Islam, sama dengan yang dibicarakan Zahabi, sama dengan yang dibicarakan oleh Aima Sufyan, Bukhari, sama. Itu-itu juga. Intaha mulakhasa Demikian ringkas dari pernyataan Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di Fatah. Qala al-Qurtubi wa fihi dalil ala anna al-ijma' hujjah anna al-umma idza ijtama'at faqad dakhala fihi mutta'ifa mansura. Ini dalil bahwa ijma' itu hujjah karena umat jika telah menyatu bersatu maka di dalamnya ada ta'ifah mansurah dan hujjah menjadi hujjah kesepakatan mereka qala al-musannif wa fihi ayatul azimah ini pula ada ayat tanda kebesaran Allah annahum ma'akillatihim la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum mereka sedikit jumlahnya tapi tidak termadorotkan oleh orang-orang yang mengabaikan mereka atau pula yang menyelisih mereka dari luar dari kufar, musyrikin, munafikin maupun dari kelompok-kelompok sempalan yang ada. Jumlah mereka sedikit tapi bikin gemes musuh-musuhnya. Mereka sudah bersatu padu, mereka sudah galang kekuatan untuk gilas dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah nggak akan pernah bisa. Padahal jumlahnya sedikit. kurang apa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai di penjara, disiksa, buku-bukunya dibeli dari pasaran dikumpulkan dibakar. Beliau wafat tahun 700 sekian rahimahullah. Dianggap oleh musuh-musuh dakwah selesai sudah dakwah Syekhul Islam rahimahullah subhanallah setelah sekian ratus tahun ditemukan manuskripnya mulai satu dua setelah kurang lebih lima atau enam abad berikutnya Udah digali, digali dari manuskrip-manuskrip yang kuno yang ada. Ditemukan satu di Belanda, satu di Jerman. Karena banyak maktaba e, maktabah besar di luar negeri, hatta barat, punya manuskrip-manuskrip para aima. Allah alam dari mana mungkin bekas dibawa Tatar dulu atau bagaimana. Hasil yang jelas sudah di sana. Ditemukan Kemudian ditahkim dan dikeluarkan sampai saat ini. Kita dengan nyamannya baca kitab-kitab Syekhul Islam. Fatawa, Minhajus Sunnah, Hamawiyah, Tadmuriyah, kada, kada. Sekian banyak karya beliau. Padahal sudah dibakar. Orangnya dipenjara, diusahakan, dimatikan segala bentuk dakwanya. Aballah Allah tidak berkehendak. Hidup tetap nyala dakwahnya. Walau ba'dahin, walaupun setelah sekian waktu. Gak bisa mereka perangi sedemikian rupa. Nah. Wal bisyara bi annal haq la yazulu bil kulliyah. Dan ini berita gembira pula bahwa al-haq tidak mungkin hilang secara menyeluruh. Totalitas di muka bumi tidak ada ahlul hak yang di atas kebenaran, di atas al-haq, menyerukan al-haq, mendawakan al-haq, tidak ada sama sekali di muka bumi, tidak mungkin. Oleh karenanya para ulama mengingkari istilah yang mereka dengung-dengungkan sohwah Islamiyah. Sohwah itu kebangkitan Islam. Yang mereka maukan hizbiyin ini, yang mereka maukan bangkitnya gerakan-gerakan dakwah muncul di Mesir, Luar Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, dan yang bersamanya. Sohwa ini kebangkitan dakwah Islam. Miskin. Nggak tahu dia. Saat Al-Banna masih ngemut permen, belum ngerti dakwah, belum paham apa-apa. Di negeri India, dakwah sunnah marak dan subur, masya Allah. Muhibuddin Al-Khatib membagi-bagikan kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab nah, karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Fathul Bari ini itu Nah, Mubarak Kafuri marak di India subur dakwah sunnah. Mungkin kalau dikatakan di Mesir dalam tanda kutip mungkin saja di Mesir sempat ditindas dan di ini ini ini itu. Tapi dikatakan secara global di dunia Islam, pergerakan Islam. Karena mereka bahasanya global. Dunia urusannya. Mati, ini hidupnya kembali dakwah ini sohwa kebangkitan kita banggakan apa yang kita banggakan saat Said Kutub masih keliling ke sana kemari di Amerika Said Kutub lama di Amerika masuk jadi anggota kongres dewan kehormatan di gereja-gereja katedral di negara-negara bagian US. Sekian lama dia di sana. Saya belum ngerti apa-apa alif bakta. Para ulama sudah berdakwah. Di Saudi ada Syekh Ahmad Al-Ansari, ada fulan, ada fulan aima, ada Sa'di, Syekh Abdurrahman Al-Si'di. ada Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis Fatul Majid. A'immah. Makanya ketika al datang ke Saudi zaman itu rajanya masih Malik Abdul Aziz rahimahullah ayahnya Salman ini Allah yahfadhu dia katakan izinkan kami mendirikan kelompok Ikhwanul Muslimin di sini di Saudi karena dia dengar dia tahu ini Saudi masya Allah negara Islam ini izinkan kami mendirikan kelompok Ikhwanul Muslimin di sini bermarkas di Riyadh atau mana saat itu kata Malik Abdul Aziz yang jeli dan cerdas beliau Alhamdulillah kita semua Ikhwanul Muslimin kita bersaudara sesama muslim. Albana menginginkan ikhwan muslim nama kelompok dia. Bikin cabang layaknya kantor yayasan, buka cabang di sana, buka cabang di sini untuk menyebarkan pemahaman sesatnya. Ditolak oleh Abdul Aziz dengan bahasa yang diplomatis. Alhamdulillah kita semua ikhwan muslimin, nggak perlu kamu buka cabang di sini. Alhasil hakadha. Nah. Qultu wahtajja bihil Imamu Ahmad ala annal ijtihad la yang ma madamat hadhihi ta'ifa mawjuda. Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini bahwa ijtihad tidak akan terputus, nggak akan terhenti, selalu ada. Ijtihad menghadapi masalah-masalah kekinian Para aima, para ulama kumpul, mereka sepakat nah, beristihad untuk memutuskan apa hukum masalah ini, masalah itu, nawazil yang terjadi. Selama ta'ifah ini ada ta'ifah mansurah. Syubhat yang sempat diangkat oleh Salman Al-Auda walhamdulillah Allah hancurkan subhat itu dia membagi atau membedakan antara Ta'ifah Mansura dengan Firqatun Najiyah khabith maunya Salman Ta'ifah Mansura na'am mereka adalah seperti yang Aima sebutkan ulama hadis, para ahlul hadis. Firqah Najiyah ndak. Firqah Najiyah ini lebih umum, lebih luas, lebih longgar. Masuk di dalamnya Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazila, Khawarij, fulan, fulan, masuk semua adalah firqah Najiyah. Subha khabithah untuk merangkul semua kelompok sesat yang ada. Walaupun mereka berbeda akidah dengan Ta'ifah Mansurah, tetapi mereka tetap firqatun najiyah. Dan itu batil. Karena hadis sama. firqatun najiyah adalah Ta'ifah Mansurah. Oleh karenanya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa menulis karyanya bantahan untuk Salman At-Taifatul Mansura Hum Firqatun Najiyah itu judul buku beliau membantah syubhat Salman ini Taifah Mansura mereka adalah Firqatun Najiyah tidak ada beda satu nama Nasallallahu taufik wa sallallahu ala